Adanya kegiatan ta'lim bain al-maghrib wal isya yang tentunya barakallahu fikum sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa duduk di dalam majelis al-ilm adalah merupakan keutamaan yang besar. Sehingga kita sebagai seorang talabul ilm <clears throat> tentu hendaklah berupaya untuk semangat menggunakan kesempatan dan waktu yang ada untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Ikhwan fillah azzakumullah barakallahu fikum. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini tema dari pembahasan kita adalah introspeksi dirimu di tengah wabah virus corona. Introspeksi dirimu di tengah wabah virus corona atau yang disebut dengan virus COVID-19 atau COVID-19. Baik, ikhwan ibn azakumullah barakallahu fikum. Sebagaimana <clears throat> yang telah kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini wabah corona atau COVID-19 ini masih saja menyebar bahkan ke seluruh penjuru dunia. Hampir seluruh negara telah merasakan dampak pengaruh dari tersebarnya penyakit ini. Bahkan mereka yang telah meninggal disebabkan karena penyakit virus corona ini itu kian bertambah, tak terkecuali negeri kita Indonesia. Nah, kalau yang positif kayaknya sudah lebih 100 ribu. Barakallahu fikum. Namun kita sebagai seorang muslim tentunya ada sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama adalah kita wajib beriman dan meyakini bahawa semua urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir itu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Virus corona ini akan terjadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Itu sudah ditetapkan, pasti akan terjadi. Si fulan akan terkena virus ini, si fulan akan mati disebabkan karena virus ini. Barakallahu fikum. Oleh kerana itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 alf sana Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir makhluknya takdir makhluknya itu 50,000 tahun sebelum kita kan langit dan bumi. Coba. Jadi sebelum kita ada, bahkan sebelum, sebelum langit dan bumi ini, 50,000 tahun sebelum ada, Allah sudah catat takdir. Si pulaan akan lahir pada hari sekian, si pulaan akan meninggal pada hari sekian. Si pulaan umurnya hanya sekian tahun. Si akan selamat, si akan sengsara. Si masuk surga, si masuk neraka. Semuanya telah ditakdirkan. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam hadis yang lain <clears throat> diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibn, Ibn Abi Asim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah qalam Apa qalam Pena. Qala lahu uktub. Maka Allah Jalla Jalaluh berfirman kepadanya, uktub, tulislah. Qala rabbi wa madza aktub? Ia menjawab, wahai Robku, apa yang harusnya saya tulis? Apa yang harus aku tulis? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Allah sendiri berfirman merintahkan kepada siapa? Qalam, pena, tulis maqadir al-khalq maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat maka tersebarnya penyakit wabah penyakit virus corona dan akan berakhirnya virus ini juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengetahui mungkin akan muncul nanti penyakit-penyakit yang baru yang lainnya yang lebih parah yang lebih berbahaya. Dan ini semua barakallahu fikum. Pertama yang harus kita ingat, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita wajib meyakini bahwa tidak akan menimpa dan mengenai kita apakah bentuknya adalah penyakit, wabah, sesuatu yang berbahaya, bencana alam dan yang lainnya kecuali apa yang telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'ala Allahi fatawakkalul mu'minun." Katakanlah wahai Muhammad tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah telah ditetapkan oleh Allah bagi kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah oleh Allah bagi kami dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman di dalam ayat dalam surah yang lain dalam surah Al-Hadid ayat 22 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ما أصاب من مصيبة من الأرض ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah ditulis dalam kitab Allah Mahfuz sebelum kami mewujudkannya sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah ya semuanya itu mudah bagi Allah dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11 surah At-Taghabun ayat yang ke-11 Allah tabaraka wa taala berfirman ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli syai'in alim wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ikhwan fillah azakumullah. Maka ini perkara yang harus kita ingat. Barakallahu fikum. Ya. bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pasti akan terjadi akan ditimpakan kepada hambanya ketika Allah menakdirkan tidak akan terjadi maka tidak akan terjadi maka ini semua adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala Oleh karena itu, ini prinsip seorang muslim. Ya. Ini prinsip-prinsip yang harus ditanamkan di dalam diri seorang muslim. Dan segala sesuatu yang terjadi tentunya terkandung padanya hikmah terkandung padanya pelajaran. Karena setiap kejadian pasti ada maknanya. Setiap kejadian pasti ada hikmah kebaikan di balik dari musibah tersebut. Apakah kita mengetahuinya atau tidak? Kadang ada satu musibah, kita bisa mengetahui hikmah di balik dari musibah tersebut. Setelah terjadinya. Dan kadang pula kita tidak mengetahui hikmah di balik dari musibah tersebut. Akan tetapi Perkara yang harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 191, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami bersaksi bahwa tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Ya, melainkan mempunyai hikmah dan tujuan dibalik dari ciptaan tersebut. Ya. Maka lebih jauh lagi barakallahu fikum adanya wabah virus corona atau covid-19 ini bisa menjadi bahan untuk melakukan introspeksi bagi diri kita masing-masing. Ya. Setelah berjalan sudah lebih dari setengah tahun. Ya. penyebaran penyakit ini. Di akhir tahun 2019 dan di awal tahun 2020. Ya. Kemudian kalau tidak salah di bulan yang ketiga tersebar di Indonesia sampai sebagian dari fasilitas tempat-tempat ibadah ditutup. Ya, sementara waktu kemudian tempat-tempat keramaian, pasar-pasar dan yang lainnya tutup. Untuk memutus lebih tersebarnya penyakit ini. Barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu di sini kita akan sebutkan beberapa perkara yang menjadi bahan introspeksi bagi kita. Ya. Dan e, eh, insya Allah sebagian dari pembahasan ini kita akan mengambil dari tulisan dari uh, eh, Ustadzuna Ustadz Abu Muawiyah Askari hafizahullah yang telah di uh, cantumkan di grup TIS Tolak Ilmu Syar'i dan telah kami juga sare di dalam grup kita di Sulbar, Salafi Sulbar dan grup Al-Haq Wahabu Ilaina. Nah, sebagian dari pembahasan beliau yang beliau tulis yaitu memetik hikmah di balik dari wabah corona. Nah, sebagian dari pembahasan kita kita akan ambil dari tulisan beliau Hafidahullah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil sebagai introspeksi bahwa turunnya musibah, bencana dan yang lainnya itu disebabkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Disebabkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang seorang hamba. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam makalah yang telah kami susun dan telah disebutkan di dalam beberapa grup ya yaitu sebab turunnya wabah dan bencana lainnya disebabkan karena dosa dan maksiat ya sebagian dari dalil telah kita sebutkan di sini kita akan sebutkan beberapa dalil yang menjelaskan hal tersebut. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30. Kedengaran? Jelas kedengaran? Baik. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian Eh, disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika beliau menjelaskan ayat ini wa qaluhu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum dan firman Allah Subhanahu wa taala dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian maksudnya adalah mahma asabakum ayyuhan nas minal masa'ib fa innama huwa 'anis sayyi'at taqaddamat lakum wa ya'fu an kathir ay minas sayyi'at Maksudnya wahai manusia bahwa musibah apapun yang menimpa kalian itu semata-mata karena keburukan dosa yang kalian lakukan. Disebabkan karena dosa yang kalian lakukan. Wa ya'fu an kathir. Dan Allah memaafkan banyak dari kalian maksudnya adalah memaafkan dosa-dosa kalian. Iya. Yeah. Memaafkan dosa-dosa kalian. Dan jikalau sekiranya Allah menyisakan manusia, sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan karena perbuatannya, maka niscaya dia tidak akan meninggal Eh, dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Nah, juga disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di ketika beliau menafsirkan ayat ini, "Yakhbaru Ta'ala ma asaba al-'ibad bin musibatin fi abdanihi wa amwalihim wa auladihim wa fi ma ويكونون عزيزا عليهم إلا بسبب ما إلا بسبب ما قدمت أيدي قدمته أيديهم من السيئات Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mengkhabarkan bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa hamba-hambanya baik itu musibah yang menimpa tubuh harta anak dan yang menimpa sesuatu yang mereka cintai serta musibah ya yang berat yang mereka rasakan tersebut kecuali semua itu terjadi disebabkan karena dosa yang telah mereka lakukan ya yeah. kecuali karena dosa-dosa yang mereka lakukan barakallahu fikum demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya apa yang menimpa kita dan kerusakan yang terjadi baik itu di daratan maupun di lautan ini disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi bukan karena hewan atau makhluk yang lain. Tetapi karena perbuatan manusia sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana 'akibatu 'akibatu alladhina min qabl kana aktsaruhum musyrikin Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi sebagian dari perbuatan mereka. Apa tujuannya? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Liudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Itu tujuan musibah. Agar kami rasakan sebagian dari mereka lakukan. Hanya sebagian. Jadi seandainya setiap manusia itu berdosa langsung disiksa, tidak ada lagi yang tersisa. Semuanya akan binasa. Tapi Allah hanya memberikan siksaan sedikit. Memberikan teguran sedikit. Memberikan musibahnya sedikit dari apa yang mereka lakukan. Tujuannya apa? Yudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali. Itu tujuan musibah. Supaya hamba ini taubat. Kembali ke jalan yang benar. Supaya dia kembali kepada Allah. Menyesali kesalahan-kesalahannya. Menyesali dosa-dosanya. Termasuk dari wabah corona ini tujuannya agar manusia kembali. Sekarang ini manusia hanya sibuk dengan apa? Hanya sibuk mencari apa vaksin yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Sibuk menyelamatkan diri dari penyakit tersebut. Sibuk melakukan ini dan itu. Namun dia lupa. Apa hikmah dibalik dari musibah tersebut? Sehingga tidak jarang, tidak jarang apa yang terjadi? Terjadinya satu musibah justru menambah musibah yang lain. Ini namanya musibah di atas musibah. terjadinya wabah, terjadinya penyakit. Kembali kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kepada paranormal, datang kepada para dukun, datang kepada orang-orang pintar. Sebagainya percaya bahawa ini hanya terjadi disebabkan karena perbuatan manusia. Dikatakan sebagai konfirasi, ini hanya kebohongan, ini hanya... Nah, yang justru akan mendatangkan musibah yang baru. Barakallahu fikum. Ya. Nah, jadi tujuannya apa? La'allahum yarji'un agar manusia itu kembali. Agar mereka kembali kepada Allah. Katakanlah wahai Muhammad, berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Coba barakallahu fikum. Kalau kita ingin melihat ya, apa yang terjadi di saat-saat ini meluasnya wabah corona di seluruh penjuru dunia tak terkecuali negeri kita Indonesia itu tidak terlepas dari dosa-dosa manusia dan dosa yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala banyak orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala memalingkan ibadah kepada selain Allah sembelihan kepada selain Allah bernazar kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, terjadi di mana-mana. Nah, ini sebab terbesar barakallahu fikum. Terjadinya kesyirikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan, keamanan, petunjuk bagi mereka-mereka orang yang bertauhid? Tentu sebaliknya akan diberikan kepadanya kesengsaraan, bencana, musibah, tidak diberikan kepadanya petunjuk bagi mereka-mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan. Apa jaminannya? ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Keamanan di sini meskipun dari para ulama tafsir menyebutkan keamanan, jadi keamanan di dunia. Wa hum muhtadun dan akan mendapatkan petunjuk di akhirat. Namun disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam tadi ummahat tadi sore, Bahawa Syekh Muhammad bin Salih Al-Faymin rahimahullah menyebutkan bahawa makna ayat ini umum. Keamanan dan hidayah petunjuk itu umum. Baik itu di kehidupan dunia dan terlebih lagi di akhirat. Dia akan dapatkan keamanan di dunia. Dia akan dapatkan keamanan pada dirinya, pada keluarganya. Ya? Pada masyarakatnya, pada desanya, pada negerinya, seluruhnya dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan akan mendapatkan keamanan di akhirat. Diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan petunjuk di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Syaratnya apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, kesyirikan. Maka maful mukhalafah, pemahaman kebalikan dari ayat ini orang yang melakukan kesyirikan. Ya? Orang yang melakukan ibadah namun ibadahnya tercampur dengan kesyirikan, maka tidak akan mendapatkan keamanan dan tidak akan mendapatkan petunjuk. Maka ini sumber terbesar barakallahu fikum. Terjadinya berbagai macam musibah. Tak terkecuali wabah corona ini ini disebabkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebesar-besar dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah tatkala mereka melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 79. Surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min ma asaka ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Kebajikan apapun yang kamu peroleh, kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Coba. Jadi kejelekan, keburukan, musibah, bencana yang dilak, dilak, dirasakan oleh seorang hamba. Itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena diri sendiri. Perbuatan manusia itu sendiri, barakallahu fikum. Ya? Naam. Kami mengutus Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Saksi. Ya. Sehingga kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mau mengazab, menyiksa semua manusia dengan sebab dosa-dosa mereka, ini maka tidak ada lagi yang tertinggal sedikit pun di atas permukaan bumi dari makhluk. Nah, karena tidak ada manusia yang terbabas dari dosa. Seandainya Allah langsung menyiksa. Namun Allah Subhanahu wa taala menangguhkannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu di dalam uh, surah Fatir ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yu'akhidallahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabatin, walakin yu'akhkhiruhum yu'akhkhiruhum ila ajalin musamma." فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat disebabkan apa yang telah mereka perbuat maka niscaya Allah tidak akan menyiksakan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di atas bumi ini. Iya. Akan tetapi Allah menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Jadi akan ditangguhkan nanti pada hari kiamat. Kalau mereka-mereka yang tidak bertobat, tidak kembali kepada Allah. Nah, akan ditangguhkan dan mereka akan merasakannya nanti pada hari pada hari kiamat. Nah. Oleh karena itu barakallahu fikum, ini pelajaran yang pertama yang harus kita menjadi menjadikan sebagai bahan introspeksi untuk diri kita. Dengan tersebarnya wabah corona ini, hendaklah kita mengingat dan merhatikan bahwa tersebarnya wabah penyakit tersebut disebabkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Naam. Sehingga kita melihat virus corona ini menyerang siapapun Ya? Yang tua, yang muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, muslim, non-muslim, ya? Orang yang sholat, orang yang tidak sholat, siapapun tanpa terkecuali. Kena. Ketika Allah menakdirkan kena akan terjadi. Nah, oleh karena itu hal ini mengingatkan kita akan apa yang dinyatakan oleh Zainab, salah seorang sahabiah, ya, dan salah seorang ummahatul mukminin Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha ketika beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anahliku wa fina salihun apakah kita ini akan binasa padahal di antara kita masih ada orang-orang yang soleh coba anahliku wa fina salihun Apakah kita ini akan binasa? Padahal di antara kita ini masih ada orang-orang yang soleh. Tidak semuanya kafir. Tidak semuanya bermaksiat. Masih ada para ulama, masih ada orang-orang yang bertauhid, masih ada orang-orang yang soleh. Apakah semuanya akan binasa? Orang bertauhid, orang ahli syirik, kena semua. Orang salat, orang tidak salat. Orang taat, orang yang bermaksiat kena. Anahliku wa fina salihun Apakah kita akan binasa padahal di antara kita masih ada orang-orang yang soleh? Apa kata Nabi? Intabih. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Idza kathura al-khabath." Na'am idza kathura al-khabath. Iya. Semuanya akan binasa, semuanya akan meninggal dunia terkena bencana tersebut terkena wabah tersebut. Jika dosa dan maksiat sudah banyak yang dilakukan. Jika dosa dan maksiat sudah tersebar. Ya. Tersebar. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, wabah ini telah mengampungkan ingatan kita akan dosa dan maksiat. Demikian pula dengan kemungkaran-kemungkaran yang telah mewabah tersebar di lingkungan kita. Nah, kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan. Barakallahu fikum. Waliyadzubillah. Pergaulan bebas. Laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan pernikahan terjadi perzinahan terjadi. Sehingga hamil di luar pernikahan. La ilaha illallah. Khamar diminum, dijual secara bebas. Perjudian. Ya. Dan berbagai macam kemaksiatan yang lainnya barakallahu fikum. Naam. Maka ini semua mengingatkan kita akan musibah yang terjadi maka semuanya itu disebabkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba barakallahu fikum ikhwan ibn azakumullah mungkin ini yang bisa kita sebutkan pada malam hari ini insyaallah pembahasan terkait tentang uh, introspeksi dirimu di tengah wabah virus corona ini akan bersambung, akan berlanjut karena akan beberapa ada beberapa poin yang akan kita sebutkan. Ini baru satu poin yang bisa sebutkan pada malam hari ini dan waktu yang membatasi kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita usahakan ini sebagai upaya bagi kita untuk ya mencari keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, khususnya di saat-saat ini di saat dunia ini dan negeri kita ya masih terkena dengan dampak dari virus corona ini, maka tak lupa juga kami ingatkan kepada para ikhwanana al-aba wal ummahat wal abana para santri sekalian, al ikhwan wal akhwat untuk senantiasa menjaga diri. Nah, berupaya untuk menjalankan apa yang menjadi oh, protokol, protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah dan para tenaga medis. Nah, khususnya di saat saat ini hampir seluruh sekolah-sekolah umum itu belum ada yang berjalan. Bahkan saya sempat dengar itu sampai tahun depan Dikecualikan pondok-pondok pesantren yang memang tinggal di tempat tersebut tidak bolak-balik. Ya. Namun apa yang menjadi kebijakan pemerintah tetap harus melalui proses protokol kesehatan ya sehingga kepada para santri diperhatikan nah sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam papan pengumuman di grup-grup untuk orang tua santri bahwa di antara perkara yang hal yang dipersiapkan ketika datang ke mahat ini adalah mempersiapkan ya segala sesuatu yang merupakan upaya untuk menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah kita. Ya termasuk mempersiapkan masker. Ya, saya melihat para santri tidak ada yang pakai masker. Atau memang tidak disiapkan. Tidak ada bawah dari rumah. Hah? Sudah disetupkan ya? Nah, dengan menjaga jarak, Ya, berikutnya ketika ta'lim upaya untuk menjaga jarak. Nah, kemudian rajin mencuci tangan. Ya. Ketika ingin makan ya, tentunya alhamdulillah kita banyak-banyak cuci tangan ya. Ketika berwudu paling sedikit lima kali. Ya. Nah, apa yang kita lakukan para fikum? Kita bukan karena takut dengan kematian. Ya, kita bukan karena takut dengan virus corona. Karena pembahasan terkait tentang takutnya seseorang dengan virus corona ini ada kaitannya dengan perkara akidah yang justru salah dipahami oleh sebagian dari kaum muslimin. Menganggap dengan oh, kita tidak takut kepada virus corona, hanya takut kepada Allah yang menjadikan dia justru tidak menjaga dirinya. Ya, sementara datang keterangan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadith-hadith Rasulullah SAW yang melarang kita untuk menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Ya. Upaya pencegahan penyakit itu sebelum terjadi dan setelah terjadinya. Dan ini insya Allah kita akan sebutkan nanti pada pembahasan-pembahasan berikutnya, khususnya nanti akan kita sebutkan terkait tentang bagaimana memahami tawakal yang benar.